Cintailah dia yang bisa mendatangkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kecintaanmu kepada seseorang justru membuat dirimu jauh daripada Allah, itu bukan cinta. Karena tidak ada cinta yang jauh. Justru cinta itu membuat dekat si pemilik cinta. Maka engkau harus paham. Cinta harusnya melahirkan kasih sayang bukan kasih syahwat. Itu bukan cinta. Karena cinta yang melahirkan kasih syahwat akan membuat jauh pemilik cinta. Maka bismillah dengan menyebut nama Allah sang pemilik cinta. Cintailah ia sesuai dengan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita hidup bukan atas iradah kemauan kita tapi atas iradah kemauan Allah Subhanahu